Misteri Cima, Sajian malam Jumat dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro Judul cerita misteri Teman siaran radio jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Namaku Ki Banu Asmoro. Aku berprofesi sebagai penyiar di radio Istana FM Bojonegoro. Sebagai seorang penyiar, aku senantiasa bersikap profesional demi menghadirkan sajian program terbaik kepada para pendengar. Salah satu acara yang dibawakan adalah sajian malam Jumat atau jimat yang hadir setiap hari Kamis mulai pukul setengah sembilan malam. Suatu ketika, aku pernah mengalami kejadian ganjil saat sedang siaran. Begini cerita lengkapnya. masih ingat saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Selepas isak suasana di Jalan Mungin City dan lokasi sekitar radio Istana FM tampak sepi. Ditambah lagi dengan udara dingin yang terasa menusuk tulang. Kebetulan saat itu teman yang mendampingi siaran izin tidak masuk karena kurang enak badan. Jadi aku siaran sendirian di radio. Sambil menunggu acara jimat dimulai pada pukul setengah sembilan malam, aku menyapa pendengar dan memutarkan lagu-lagu dangdut favorit. Awalnya aku merasa biasa saja dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Jam sudah menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Aku pun mulai mempersiapkan diri untuk acara jimat. Kebetulan saat itu Bajo tidak dapat hadir Sehingga acara jimat aku isi Dengan membacakan cerita misteri Kiriman dari para jimatres tidak lupa aku menyapa para Jimatres yang sudah mengirim salam lewat grup Facebook Jimat. Satu demi satu cerita mulai kubacakan. Saat itu cerita yang dikirim oleh pendengar cukup banyak dan aku harus menyeleksi cerita yang benar-benar seram. Tidak terasa, waktu sudah berjalan hampir satu jam. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di sela-sela saat itu, Aku yang sedang fokus mendengarkan Bikson lewat headphone, mendengar suara nafas berat manusia. Awalnya aku menganggap suara itu adalah bagian dari Bikson acara jimat. Tetapi aneh, saat aku membuka headphone, suara nafas berat itu masih terdengar. Sopo yo, sing koyong koyo pikirku dalam hati. bersiaran tak ada seorang pun selain aku sendiri. Aku mencoba memeriksa sebuah bilik yang berada tidak jauh dari tempat duduk tempat aku siaran. Ku amati dengan seksama bilik itu. Orang sopo-sopo Yo ya. ya mesti wae lah wong iki aku mau yo ya dhewean siaran. Hatinku begitu. Aku memasang lagi headphone dan tiba-tiba suara dengusan nafas itu kembali terdengar. Mendadak bulu kudukku merinding dan jantungku mulai berdetak tak karuan. Aduh, kaya ini sing ora beres Pikirku waktu itu. Benar saja, tidak lama setelah itu di sebelah kiriku kursi yang biasanya dipakai oleh teman siaran Tiba-tiba aja bergoyang sendiri dan mengeluarkan bunyi Keringat mengalir di keningku saat aku mencium wangi bunga melati Bercampur bau anjir darah yang menyengat Duh Gusti, Arpono Poiki, Masya Allah mulai cemas. Walaupun begitu aku tidak boleh mengecewakan pendengar dengan keluar tiba-tiba dari ruang siaran. Jadi aku berusaha menahan takut dan mengatur intonasi suara senormal mungkin agar pendengar tidak merasakan keanehan dariku. Tepat di kursi kosong sebelah kiriku aku sempat melihat sosok perempuan berambut panjang awut-awutan, bergaun putih lusuh dengan bercak darah sedang duduk menatapku. tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya karena tertutup oleh rambut. Namun aku tahu sosok tersebut terdengar seperti sedang tertawa terkekeh-kekeh. Aku kehilangan nyali dan tidak berani memalingkan wajah ke kursi itu. Suasana saat itu benar-benar horor. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku segera mengakhiri acara jimat. Aku merasa sosok perbal itu masih ada di sebelah kiriku. Perlahan aku mulai mengatur nafas, ku pejamkan mata dan aku mulai berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an hingga tak berapa lama kemudian tercium bau seperti benda terbakar. Perlahan aku membuka mata dan memberanikan diri menoleh ke sebelah kiri. Alhamdulillah, ternyata sosok perempuan menyeramkan itu sudah tidak ada lagi. Aku bergegas mengemasi barang-barang dan meninggalkan ruang siaran. Beberapa menit kemudian aku sudah mempersiapkan diri untuk pulang. Saat memacu sepeda motor dari depan gerbang radio Istana FM, aku dikejutkan dengan lemparan biji sawu yang mengenai helmku. segera menengok ke pohon yang ada di samping kantor radio. Astaga, tampak sosok perempuan bergaun putih itu tengah duduk di atas dahan pohon. Dia terlihat tertawa cekikian dan menatapku dengan tatapan menyeramkan. Kali ini aku memberanikan diri dan berkata, "Kowe karo aku podon duwe alami dewi-dewi. Ojo ganggu aku. Wis nang luo. Yen ora gelem tak wacak nyokul hugeni ben kapok." Sosok kuntilanak itu menghentikan tawanya dan berkata, Dikancani siaran kok ora gelem. <laughs> itu kuntilanak tersebut menghilang dari hadapanku. Syukurlah aku masih dikaruniai keberanian dalam menghadapi gangguan makhluk gaib. Itulah cerita misteri Cima. Salam jimatres, salam misteri. Ah!